بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطلة والجحمية وقال إسحاق بن راهي أخبرنا إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبيه عن إكرمة في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم الآية قال ابن عباس رضي الله عنه عنهما لم يستطع أن يقول من فوقهم علم أن الله من فوقهم في مسند الحسن بن سفيان كتاب عثمان بن دارمي قول عبد الله بن عباس بارك الله كم نقرا كتاب عثمان بن دارمي قول عائشة لما ما قرأنا أحسن الله إليكم قول عائشة رضي الله عنها قال الدارمي حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية ابن أسماء قال سمعت نافعا يقول قالت عائشة رضي الله عنها وأيم الله إني لأخشى لو كنت أحب قتله لقتلته تعني عثمان ولكن ولكن قبل ذلك قول عبد الله بن عباس الفقرة الثانية وفي مسند الحسن بن سفيان <clears throat> نرجع إلى الوراء <clears throat> قول العباس ذكر عبد الرحمن نعم وفي مسند الحسن بن سفيان وفي مسند الحسن بن سفيان وكتاب عثمان بن السعيد الدارمي من حديث عبد الله بن أبي مليكة أنه حدثه ذكوان قال حدثه حدثه ذكوان قال استأذن ابن عباس رضي الله عنه على عائشة رضي الله عنها وهي تموت فقال لها كنت أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب إلى الطيبا وأنزل الله براءتك براءتك من فوق سبع سماوات براءتك براءتك من فوق سبع سماوات جاء بها الروح الأمين فأصبح ليس مسجد من مساجد الله يذكر فيه إلا وهي تتلى فيه أناء الليل وأناء النهار Bismillah, alhamdulillah <clears throat> Wassalatu wassalamu ala rasulillah La hawla wa la Kita melanjutkan kembali pembahasan Kitab Ijtima al-Yusul Islamiyah Masih dalam rangkaian perkataan para sahabat tentang Allah di atas Dalam musnad Al-Hasan Nusufian Dalam kitab Uthman Sa'ad Darimi Dari hadis Abdullah bin Abi Mulaika Dakwan beritahu kepadanya bahwasanya Abbas radhiyallahu anhuma masuk menemui Aisyah radhiyallahu anhu ardhaha dalam keadaan Aisyah sakarat. Maka Abdullah bin Abbas memujinya berkata Abdullah bin Abbas, "Kunti ahabba nisa'in Nabi, engkaulah perempuan yang paling dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu illa thayyiban." Tak mungkin Nabi mencintai kecuali sesuatu yang baik. Wa anzalallahu bara'ataki min fawqi sab'i samawat dan Allah telah menurunkan kesucian dirimu dari tuduhan yang dituduhkan kepadamu dari atas langit ketujuh kata Ibnu Abbas. Allah turunkan ayat surat An-Nur dari atas langit ketujuh. Ini menunjukkan Allah di atas. Karena Quran turun dari Allah tanzil min rabbil alamin. Kitabun fussilat ayatuhu. Quran yang turun daripada Rabb alam semesta Ja'a biha ruhul amin dibawa oleh ar-ruhul amin ini Jibril fa asbaha laysa masjidun min masajidillah yudhkaru fi illa wa hiya tutla sehingga tidaklah ada rumah daripada rumah-rumah Allah kecuali ayat tersebut dibaca. Fihi ana al-laili wa ana nahar dalam masjid-masjid tersebut siang maupun malam. Naam. وذكر الطبري في شرح سنة من حديث سفيان عن أبي هاشم عن مجاهد قال قيل لابن عباس إن ناسا يكذبون بالقدر قال يكذبون بالكتاب لئن أخذت بالشعر أهالهم بالشعر بالشعر أهالهم لأن دونه إن الله كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا فخلق الخلق فكتب ما هو كائن, هو كائن إلى يوم القيامة فإنما يجري الناس على أمر قد فرغ منه Al-Imam At-Tabra At-Tabari rahimahullah dalam Syarh Sunnah dari hadis Sufyan dari Abi Hashim dari Mujahid menyebutkan ditanyakan kepada Ibn Abbas sesungguhnya ada orang-orang yang menustakan tentang takdir bahwasanya semua telah dituliskan Allah ditetapkan maka berkata Ibn Abbas yukadzibuna bil kitab kalau mereka menustakan takdir sama artinya mereka mendustakan isi Al-Quran. La inna khattu bi sya'ri ahadim la anduwanna. Kalau aku sekiranya dapat menarik rambut mereka, aku tarik rambut mereka. Inna Allah kana ala arsyihi adalah Allah di atas arasnya. Kata Ibn Abbas, qabla an yakhluqa syai'an. Sebelum Allah menciptakan apapun juga dari langit maupun bumi. Fakhalaqal khalqa. Setelah itu Allah ciptakan makhluknya fakataba ma huwa kainun ila yaumil qiyamah dan Allah menulis segala sesuatu yang terjadi hingga hari kiamat fa innama yajri nasu ala amrin qad furiqa minhu sesungguhnya apa yang terjadi pada manusia hanyalah merupakan sesuatu ketentuan takdir yang telah dituliskan Ini kita wajib mengimani apapun yang menimpa kita semuanya dengan ketentuan takdir harus kita yakini. Ya. Sehebat apapun kita mawas diri, waspada dari perkara yang tidak kita sukai, namun jika Allah telah tentukan, tak akan dapat dielakkan. Bagaimana kata salah seorang ahli bahasa Arab di zaman jahiliyah, jahiliyah, innal hadara la yunji minal qadar waspada tak akan dapat menyelamatkan daripada ketentuan takdir. Kita hidup pada masa pandemi ini begitu banyak orang khawatir dengan pandemi. Ketakutan yang berlebihan. Kita tetap berikhtiar mengambil jarak, menjaga jarak, memakai masker, menjaga kesehatan. Tapi yakinlah seseorang itu tidak akan mati kecuali jika telah tiba ajalnya. Habis rezekinya harus kita imani. Andai kata la qadarullah ada yang tertimpa semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya ada yang wafat karenanya semuanya dengan takdir. Apapun yang terjadi pada manusia bahkan pada alam raya dan semesta ini semuanya adalah merupakan ketentuan qad minhu yang telah final dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib imani berimannya orang beriman, kafirnya orang kafir, seorang mendapat hidayah, seorang tersesat, seorang masuk Islam, seorang murtad dari Islam, semuanya telah ditentukan dengan takdir. Namun hanya Allah yang tahu rahasia takdir. Dan manusia diberikan akal sehat, diberikan hak untuk memilih, ikhtiar, dibentangkan jalan kebaikan, dibentangkan jalan keburukan dikirimkan rasul, dikirimkan Alkitab, ditunjukkan mukjizat. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Setelah itu yang mau beriman silakan pilih, yang mau kafir silakan pilih. Dan apapun pilihan manusia tak lepas daripada ketentuan takdir. Nikmat luar biasa mengimani takdir, nikmat luar biasa. Hidup akan menjadi lapang, hati menjadi tenang, dada menjadi lega karena semuanya kita yakini qad qudir, qad furigha minhu. Ini urusan perkara yang telah final di sana. Naam. Ahsanallahu ilaikum wa qala Ishaq bin Rawahai akhbarana Ibrahim bin al-Hakam ibn Abban an abihi ibn Aban an abihi an Ikrimah fi qouli ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائهم وعن شمائلهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم الآية قال ابن عباس رضي الله عنهما لم يستطع أن يقول من فوقهم علم أن الله من فوقهم إسحاق بن Rahawai meriwayatkan dengan sanadnya dari Ikrimah ya ketika menafsirkan firman Allah tentang ungkapan iblis yang berjanji akan menggoda manusia kata iblis Sumala'atiyanam kemudian Tuhan aku akan datangi mereka min baini aidihim untuk menggoda mereka dari arah depan wa min khalfihim dari arah belakang wa an aymanihim dari arah kanan wa an syama'ilihim dari arah kiri thumma la tajidu aktsarahum syakirin kemudian engkau tidak mendapati kebanyakan mereka itu pandai bersyukur berkata Ikrimah qala Ibnu Abbas berkata Ibnu Abbas karena Ibnu Abbas gurunya Ikrimah menyebutkan tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma semoga Allah meridai keduanya lam yastati' an yaqul iblis tak berani mengatakan min fawqihim aku akan datangi mereka dari arah atas mereka tak berani iblis mengatakan demikian Ya hanya mengatakan akan kudatangi mereka dari arah depan, belakang, kanan, kiri. Tapi dari atas dia tak berani. Kenapa? Kata Ibn Abbas. Alima anna Allah min fauqihim. Karena dia tahu Allah dari atas makhluknya. Dari atas hamba-hambanya. Tak berani iblis dari arah atas. Ya, karena Allah Jalla wa'ala akan menghalangi mereka. Menghalangi iblis. Karena Allah SWT dari atas makhluknya. dia hanya akan dapat menggoda manusia dari depan belakang kiri kanan ini perkataan Ibnu Abbas Ya, menunjukkan Allah itu di atas. Naam. قول عائشة رضي الله عنها قال الدارمي حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا جويرية ابن أسماء قال سمعت نافعا يقول قالت عائشة رضي الله عنها وأيم الله وأيم الله وأيم الله إني لأخشى لو كنت أحب قتله لقتلته لقتلته لقتلته تعني عثمان ولكن علم الله من فوق عرشه أني لم أحب قتله Perkataan Ibunda Aisyah Allah itu di atas. Banyak sebenarnya tapi ini diambilkan satu daripada perkataan perkataannya. Padahal masih banyak. ini permisalan saja, bukan lil hasar, bukan hanya ini perkataan ibu Aisyah Allah di atas. Ketika Khawlah bintu Tha'labah datang kepada Nabi SAW mengadukan suaminya, ya, Kata ibu Aisyah, aku yang dekat tak dengar apa yang dibisikannya kepada Nabi SAW. Allah dari atas langit ketujuh mendengar. Terus diantara perkataannya, ya sebelumnya perkataannya tentang turunnya surah An-Nur. Aku tak pernah sangka akan Allah turunkan dari atas langit ketujuh ayat. Aku hanya mengira Jibril akan beritahu kepada Nabi Muhammad tentang kesucian diriku dari apa yang mereka tuduhkan. La ana ahqaru fi nafsi sungguh aku merasa lebih hina tak layak Allah turunkan untukku ayat yang dibaca sepanjang masa. Kata ibunda kita menunjukkan tawaduknya dia. Dia enggak sangka kesucian dirinya dibersihkan Allah dari atas langit ketujuh berupa ayat dibaca sepanjang masa. Ini perkataan yang lain. Berkata Darimi rahimahullah dengan jalurnya dari Juwairiyah bin Asma dia berkata aku mendengar Nafi berkata Nafi maulanya Ibnu Umar tabi'in qalat Aisyah berkata Aisyah radhiyallahu anha waymullahi inni la akhsha law kuntu uhibbu qatlahu la qataltu Demi Allah aku benar-benar khawatir apa yang mereka tuduhkan kepadaku karena sebagian orang menuduh bahwasanya Uthman terbunuh dengan sebab Bunda Aisyah radhiyallahu anha wardaha. Ya, sebagian menyebarkan demikian. Maka dia mengatakan demi Allah, maksudnya dengan perintahnya, dengan perintah Aisyah kepada para pemberontak untuk membunuh Uthman, Karena disebarkan Uthman menyakiti istri-istri Rasulullah, menyakiti para sahabat, sehingga para sahabat akhirnya sepakat untuk menggulingkannya berita hoax yang tersebar tentang Uthman disebarkan oleh Abdullah bin Sabah dan para pengikutnya disebarkan dari Madinah sampai ke Basra sampai ke Kufa sampai ke Mesir sehingga datanglah para pemberontak dikatakan Uthman banyak mencakarkan sahabat-sahabat Nabi memukul punggung Abdullah bin Mas'ud sampai patah-patah tulangnya di antara fitnahnya jadi bunda kita menafikan dia mengatakan, Demi Allah, aku sangat khawatir. Atau yang mereka katakan, sekiranya memang aku itu ingin membunuhnya, aku bisa membunuhnya. Itu Uthman. Walakin namun alimallahu min fauqi Arshihi anni lam uhibba qatlah. Tapi demi Allah, Allah dari atas langit ketujuh tahu, aku tak pernah rela atas terbunuhnya dia. Tak pernah menyukai dia terbunuh. Ya, karena prihatin dengan terbunuhnya Uthman inilah akhirnya ibunda Aisyah keluar dengan pasukan Az-Zubair dan Tolha menuntut agar Ali mengambil menyidang para pembunuh Uthman. Ya, akhirnya keluarnya mereka digunakan oleh para perusuh untuk mengadu domba antara para sahabat pasukan kaum muslimin sehingga pecahlah perang Jamal. Bukan ibunda Aisyah yang membunuhnya. Naam. قالوا زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها ثبت في صحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال كانت زينب تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زواج زو زواجكن أهالك وزوجني الله من فوق السبع سماوات. samawat. Ya, tadi sudah kita dengarkan perkataan Ibunda Aisyah Allah itu di atas. Tadi saya sebutkan tiga cuplikan. Ya, ini menunjukkan mereka para sahabat meyakini Allah di atas. Maka jangan karena kita mau terpengaruh, tertipu dengan orang-orang datang belakangan merasa lebih hebat dari para para sahabat. Para tabi'in mengatakan Allah tak layak disifati di atas. Ya. Ini sejumlah nas, sebelumnya ayat Sebelumnya hadis, sebelumnya perkataan para nabi, ini perkataan para sahabat. Ini sekarang perkataan isi nabi yang lain. Dan ini terdapat dalam Sahih Bukhari. Ya. Dalam Sahih Bukhari perkataan ini dikenal. Ya. Dalam kitab Tauhid Imam Bukhari mengeluarkan ya. Bab wa kana 'arsyu 'alal ma' adalah 'arsy Allah di atas air. Ya, dari hadis Anas radhiyallahu anhu dia berkata, "Kanat Zainabu tafkharu ala azwajin Nabi." Adalah Zainab di antara istri Nabi SAW Terkadang dia berbangga dengan madu-madunya yang lain dari istri-istri Nabi. Bentuk kebanggaannya adalah ungkapannya wa taqulu. Dia berkata kepada madu-madunya, zawajakunna ahalikunna. Memanglah kalian semua yang menikahkan kalian itu adalah ahli kalian, wali-wali kalian, ayah-ayah kalian, saudara kalian. Beda dengan aku. Wa Allahu min fauqi sab'i samawat. Allah menikahkanku dengan Nabi dari atas langit ketujuh. Dalam Sahih Bukhari. Subhanallah. Berapa banyak sudah dalil. Quran berserah, hadis berserah. Perkataan Nabi, perkataan sahabat. Bagaimana kita dapat benarkan orang yang mengatakan Allah tak layak dikatakan tersaharas. Yang mengatakan Allah tersaharas itu wahabi. Berarti para sahabat wahabi semuanya. Ya. Warawah, na'am. Warawal asal بإسناد عنها أنها كانت تقول زوجنيك الرحمن من فوق عرشه كان جبريل السفير بذلك wa ana ibnatu ammatika. Al-Asal meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibunda Zainab dia berkata kepada Nabi salah-salah membanggakan dirinya di hadapan istri-istri yang lain. Zawajani Rahman yang menikahkan aku denganmu wahai Rasulullah dialah Allah yang pemurah. min fauqi arsyih dari atas arasnya. Karena Jibrilus safiru bidalik. Perantaranya adalah Jibril. Ya. Wa ana bintu ammik dan aku ya Rasulullah adalah anak daripada bibimu sendiri. Ya, karena ibunya dari e, e, ibunya daripada Zainab adalah merupakan bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perkataan Zainab istri Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Naam. قول أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال لما لعن الله إبليس وأخرجه من سماواته وأخزاه قال ربي أخزيتني ولعنتني وطردتني من سما من سماواتك وجوارك وعزتك لأغوين خلقك خلقك خلقك ما دمت ما دمت الأرواح في أجسادها فأجابه الرب تبارك وتعالى فقال وعزتي وجلالي وارتفاعي على عرشي لو أن عبدي أذنب حتى ملأ السماء والأرض خطايا ثم لم يبق من أمره إلا نفس واحد فندم على ذنوبه لغفرتها فبدلت سيئاته كلها حسنات وقد روي هذا المتن مرفوعا ولفظه وعزتي وجلالي وارتفاعي لو أن عبدي فذكره Qaulu Abi Umamah Al-Bahili perkataan sahabat Nabi Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu wa ardhah Qala berkata Abu Mamah, "Lamma la'anallahu iblis," tatkala Allah menyumpah melaknat iblis, wa akhrajahu min samawatihi wa akhzah, Allah keluarkan iblis dari atas langit sana, Allah inakan iblis. Qala, maka berkata li iblis, "Rabbi, Tuhanku." Ini menunjukkan iblis itu mengakui Allah sebagai Tuhan penciptanya. Menunjukkan tak cukup orang itu beriman kepada Allah hanya beriman dengan rububiyahnya tak sempurna orang yang mengatakan Tuhanku yang menciptakan Allah semata hanya Allah tak sempurna sampai dia menyembah hanya kepada Allah semata. Iblis tahu akidah tauhid rububiyah tapi tak berguna bagi iblis pengakuannya Allah yang menciptakannya. Kata iblis, "Rabbi akhzaitani Tuhan, engkau telah hinakan aku." Jadi dia mengaku Allah sebagai Tuhan. Wala antani wa tarattani engkau laknat aku, engkau usir aku min samawatika dari atas langitmu, wa jiwarika dari sisimu, wa izzatika maka aku bersumpah demi kemuliaanmu. La ughwiyanna khalqaka, aku akan sesatkan hamba-hambamu. Madamatil arwahu fi ajsadiha selama masih ruh mereka dalam kandungan badan mereka, tetap aku akan sesatkan mereka. Janji iblis. ini termuat dalam Quran, la ughwiyannahum. Ya. Fa izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Dalam Quran Allah katakan iblis bersumpah demi kemuliaanmu kan kusesatkan mereka semua kecuali hamba-hamba yang kau selamatkan. Maka Allah menjawab, "Fa'ajaba Rabbu tabaraka ta'ala wa izzati wa jalali." Aku bersumpah demi kemuliaanku dan demi keagunganku wartifa'i ala arsy. Aku bersumpah demi ketinggianku di atas arasku. Lau anna 'abdi adnaba, kalaulah ada hambaku yang berbuat dosa hatta mala as-sama awal arda khataya, dosanya memenuhi langit dan bumi, thumma lam yabqa min 'umrihi illa nafsun wahidah. Kemudian tak bersisa daripada umurnya kecuali hanya satu hentakan napas lagi fanadim kemudian dia menyesal ala dzunubi atas dosa-dosanya la ghafartuha aku pasti akan mengampuninya capek setengah mati iblis menggoda manusia terkala dia bertobat selesai iblis harus ulangi dari awal lagi tapi iblis tak pernah jerah ya Kata Allah wa baddaltu sayyiatihi kullaha hasanatin aku akan gantikan semua keburukan-keburukannya menjadi kebaikan. Dan matan semacam ini juga diriwayatkan marfu kepada Nabi dan lafaznya wa izzati wa jalali wa irtifai law an Nabi Dengan lafaz yang sedikit berbeda, aku bersumpah demi kemuliaanku, keagunganku dan ketinggianku sekiranya hambaku dan seterusnya. Nah. ورواه ابن لهيعة لهيعة ابن لهيعة ابن لهيعة عن دراج عن عن أبي هيثم عن أبي, أبي الهيثم عن أبي هيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قال وعزتك لأبره لأبره أغوي عبادك ما دامت أغوي لا أبره أغوي أغوي لأبره أغوي عبادك ما دامت أرواحهم بأجسادهم فقال الرب وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لا أزال أغفر ما استغفروني Ibnu Lahiyah meriwayatkan dari Darraj dari Abu Haytham dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu Rasulullah mengatakan Inna syaitana qal syaitan berkata Wa izzatika la abroh. Aku bersumpah demi kemuliaanmu Tuhan. Aku akan terus menerus. Ughwi ibadak. Menyesatkan hamba-hambamu. Madamat arwahuhum fi ajasadihim. Selama ruh-ruh mereka dalam jasad-jasad mereka masih ada. Belum berpisah. Faqala Rabbu. Maka Allah pun menjawab. Wa izzati wa jalali. Aku pun bersumpah demi kemuliaanku dan keagunganku. Wartifa'i makani. Demi ketinggian tempatku La azalu aghfir, aku akan terus mengampuni mereka mastaghfaruni selama mereka mintakan kepadaku ampunan. Ya, betapa rahmatnya Allah. Seseorang selama hidupnya berbuat keburukan, di ujung kehidupannya tobat kepada Allah selesai, semua Allah maafkan. Ya, sia-sia kerja iblis jika hamba bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itulah tatkala iblis tahu dalam bab syahwat orang tahu mereka itu bersalah berdosa, orang berzina tahu dia salah, orang korupsi tahu dia salah, orang mencuri tahu dia salah. Ini semua maksiat. Ya, seseorang tahu salah ketika dia sadar, ketika dia bertaubat kepada Allah, maka hapuslah semua dosa-dosanya. Kecuali yang berkaitan hak hamba harus diselesaikan. Maka iblis cari jalan lain. Dari jalan maksiat, orang tobat selesai. Capek iblis menggodanya bertahun-tahun, berpuluh tahun. Tobat dia daripada zinanya, selesai. Allah hapuskan dosa-dosanya. Dia cari jalur lain. Dari jalur syahwat, letih dia menggoda manusia. Akhirnya manusia sadar, tobat. Maka dia masuk dari jalur subuhat. Dia hiasi amalan mereka baik. Bid'ah yang mereka buat itu baik Ya. Bahkan mereka menganggap bid'ah ini masuk mereka dalam surga. Mereka anggap inilah merupakan bid'ah hasanah yang baik ini. Orang-orang tak tahu. Sebagaimana ahlul kalam bid'ahnya menganggap menetapkan bagi Allah semua sifat-sifatnya itu adalah merupakan kesesatan. Ini bid'ah mereka. Dia si syaitan. Atas dasar tanzih mensucikan Allah akhirnya mereka tolak sifat-sifat Allah. Allah bukan di atas. Allah bukan bersemayam, Allah bukan punya tangan, Allah bukan punya wajah, Allah bukan bukan semua. Dan mereka tak pernah mau mengalah menganggap ini sesat. Inilah kebenaran karena sesuai dengan logika kata mereka. Padahal ayat menentang mereka, hadis menentang mereka. Para sahabat menentang mereka, nanti para tabi'in menentang mereka, para tabi'ut tabi'in menentang mereka. Namun inilah namanya syubhat Dianggap mereka kalau mengatakan ars itu itu masalah besar. Ciri-ciri Wahabi yang sesat. Padahal kita telah, telah terangkan nih dalilnya nih. Jadi siapa yang sesat sebenarnya? Ini namanya subuhat, Syaitan masuk dari jalur subuhat, Masuk dari jalur ilmu kalam. Masuk dari jalur ilmu falsafah. Masuk dari jalur bid'ah. Dari jalur tasawuf. Dari jalur Islam radikal, khawarid. Membuat orang tersesat mengira mereka menuju surga. Ya. Dan orang jika telah masuk ke dalam subuhat, jarang-jarang mereka akan bertobat kepada Allah. Karena mereka menganggap itulah jalan yang benar menuju Allah. Sebagaimana pembunuh pembunuh Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Muljim, Ketika ditanya mengapa kau bunuh Ali bin Abi Thalib katanya untuk mencari ridha Ar-Rahman agar aku mendapati surga Firdausil Allah yang tertinggi. Itu bunuh bunuh siapa? Bunuh Ali. Ini namanya apa? Subhat. Dia masuk dari jalan subhat. Maka orang yang sudah terposok dalam subhat payah keluar kecuali Allah rahmati. Banyak daripada ahlu kalam yang tergencet dalam ilmu kalam akhirnya Allah bimbing dia akhir kehidupannya tobat. Tobatlah Ar-Razi Fakhruddin Ar-Razi. Tobatlah Imamul Ghazali. Ya. Dari apa yang mereka telah cari ternyata hanyalah keletihan belaka, membuat pusing belaka. Tobatlah Abu Hasan Al-Ash'ari yang disebut kepadanya akidah Asy'ariyah. Ya karang kitab-kitabnya ya menunjukkan dia berada di atas akidah Ahmad Muhammad rahimahullah inilah akidah asyariah yang sebenarnya harus kita ikuti masa terakhir daripada fase kehidupannya bukan masa pertengahan ya setelah keluarnya dari forum Mu'tazilah dari kelompok Mu'tazilah pindah kepada akidah Ahlul Kalam mengikuti jalan Abdullah bin Kullab menetapkan tujuh sifat Bukan itu. Akhirnya dia karang kitab Alibana, anusulid Diana. Ya, dia karang kitab Al-Farq e, Maqalatul Islamiyin Waktilaful Musallin. Dia dekat dia karang kitab Risalatun ilahil Ahli Ini semua kitab-kitab dalamnya menceritakan akidahnya akidah Ahmad Hambal menetapkan Allah sebagaimana Allah tetapkan bagi dirinya bersemayam di atas arasnya ini akidah yang terakhir Imam ghazali wafat di atas dadanya terletak Sahih Bukhari. Banyak disebutkan penyesalan ahlu kalam Allah beri petunjuk. Subhanallah. Tapi banyak juga yang tak kembali. Ini namanya apa? Subuhan. Nah, tafadhal. Kanallahu ilaikum qaul sahabati kullihim radhiyallahu anhum ajma'in. قال يحيى بن سعيد الأموي الأموي في مغازيه قال حدثنا البكائي عن ابن إسحاق قال حدثني يزيد بن سنان عن سعيد ابن أجير الكندي عن الأرس بن قيس الكندي عن عدي ابن أميرة رضي الله عنه قال خرجت مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر قصة طويلة وقال فيها فإذا هو ومن معه يسجدون على وجوههم ويزعمون أن إلههم في السماء fa aslamtu wa tabi'tuhu. Ya, perkataan sahabat ya, perkataan seluruh sahabat bahwasanya Allah itu di atas di atas mereka, di atas langit, perkataan seluruh sahabat. Dari mana dasarnya? Berkata Masruq rahimahullah. Ya, afwan. Berkata Yahya ibnu Sa'id Al-Umawi dalam kitab Maghazinya telah menceritakan kepada kami Al-Bakka'i dari ibnu Ishaq dia berkata Yazid bin Sinan menceritakan kepadaku dari Sa'id bin Al-Ujairid Al-Kindi dari Al-Arsi ibnu Qais Al-Kindi dari Adi bin Umairah sahabat Nabi yang masuk Islam. Ya, radhiyallahu anhu qala berkata Adi bin Umairah menceritakan kisah keislaman yang panjang dan disini ringkas. ringkas. Kharajtu muhajiran ila Nabi. Dia tertarik mendengar tentang kisah Nabi, akhirnya dia pun berangkat berhijrah menuju Nabi. Menuju Nabi. Fadzakara qissatan tawilah dia menyebutkan bagaimana perjalanan hijrahnya yang panjang kisahnya Wakala, fiha di antara kisahnya faida waman ma'hu yasjudun. Kutemui Nabi, ternyata dia kala itu dan para sahabat-sahabatnya menyertainya sedang sujud ala ujuhim di atas wajah-wajah mereka. Yang diletakkan di atas tanah. Wa yaz'umuna dan mereka semua menganggap anna ilahahum fis sama. Bahwa Tuhan yang mereka sembah di atas langit fa aslamtu wa tabi'tu. Itu yang buat aku masuk Islam dan aku pun mengikutinya. Ini perkataan para sahabat semua sebagai nukil oleh sahabat Nabi Ali bin Umairah itu yang membuat dia masuk Islam. Dan perlu diketahui, kafir bangsa Arab yang menyembah Allah Subhanahu wa taala tapi menyembah selain Allah, meyakini Allah itu di atas. Ya, salah seorang jumpa Nabi SAW, Imran Hussein, Hussein, ayahnya Imran. Kata Nabi, "Kam ilahan ta'bud?" Berapa Tuhan yang kau sembah? Tujuh. <laughs> Wahidun fis sama wa fil ar. Satu di atas langit, enam di bumi. Ya. Man laka fi raghbatika warahabika. Siapa Tuhan kau jadikan tempat rujukanmu dalam kondisi engkau berharap penuh atau engkau khawatir yang bersangatan agar dia selamatkan? Siapa yang kau harapkan? Siapa menjadi tempat tumpuan harapanmu? Ya, kata dia yang di langit. Kata Nabi, sembah dia yang di langit, tinggalkan semua yang enam di bumi ini. Subhanallah. Ya. Itu orang kafir itu belum masuk Islam. Akhirnya dia masuk Islam. Ya. Bahkan untuk tanya orang-orang kafir sekalipun apapun agamanya, selama mengakui Tuhan, Tuhan itu di atas dengan fitrahnya. Dengan fitrahnya. Ya, bukan di mana-mana. Ya. Di mana-mana bahaya, resikonya tinggi. Ya. Menempati semua tempat. Di mana-mana berarti dalam berhala-berhala ada. Mengapa diperangi? Orang-orang menyembah berhala di sana juga ada Tuhan. Di mana-mana ada. نعم أحسن الله إليكم ذكر أقوال التابعين رحمه الله تعالى قال مسروق رحمه الله قال علي بن أكمر كان مسروق إذا حدث عن عائشة رضي الله عنها قال حدثتني الصديق الصديقة الصديقة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها habibatu habibillah sallallahu alaihi wasallam al-mubarratu min fawqi sab'i samawat. Sekarang kita pindah kepada perkataan para tabi'in. Yang disebutkan tadi hanyalah merupakan cuplikan. Ya, bukan keseluruhan perkataan sahabat, itu sebagian saja. Ini sekarang perkataan para tabi'in. Ini dari zaman ke zaman, mereka mengatakan Allah itu di atas, muncul generasi belakangan yang menisbatkan akidahnya kepada Muhammad Hasan Asy'ari Allah bukan di atas aras. Muncul Mu'tazilah yang menafikan Allah memiliki sifat, muncul Jahmiyah, Allah tak punya nama, tak punya sifat. Ya. Apa kata Masruq rahimahullah? Berkata Ali bin Al-Aqmur, "Kana Masruqun idza haddath." Adalah Masruq salah seorang tabi'in. Kalau dia meriwayatkan hadis an Aisyah dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha, qala dia akan berkata, haddatsani siddiqatu bintus siddiq telah memberitakan kepadaku perempuan yang membenarkan as-siddiqah putri daripada as-siddiq yang membenarkan Abu Bakar Siddiq as-siddiqatu bintus siddiq dan dalam Islam derajat tertinggi salah derajatnya para nabi adalah derajat as-siddiqin yang memberitakan kepadaku adalah as-siddiqah ibunda Aisyah putri as-siddiq radhiyallahu anha habibatu habibillah dialah kekasih kekasihnya Allah yaitu Rasulullah Al-mubarra'atu min fauqi sab'i samawat yang disucikan dirinya dari tuduhan dari atas langit ketujuh kata Masruq kalau menceritakan tentang ibunda Aisyah menunjukkan Masruq pun yakin yang mensucikan ibunda kita adalah Allah dari atas langit ketujuh dengan diturunkannya firman dalam surat An-Nur نعم Kam baki? نعم Berapa sisa? Nah, kamil. قول إكرمة رحمه الله تعالى قال سلامة بن شيب شبيب حد قال حدثنا إبراهيم بن الحكم قال حدثني أبي عن إكرمة رحمه الله تعالى قال بينما رجل مستلق على مصله في الجنة فقال في نفسه لم يحرك شفتيه لو أن الله يأذن لي لزرعت في الجنة فلم يعلم إلا والملائكة على أبواب الجنة قابصين على قابضين قابضين على أكفهم على أكفهم فيقولون سلام عليك فاستوى قائدا فقالوا له يقول لك ربك تمنيت شيئا في نفسك قد علمته وقد بعث معنا هذا البذر يقول وقد بعث معنا هذا البذر يقول لك ابذر فألقى يمينا وشمالا وبين يديه وخلفه فخرج أمثال الجبال على ما كان تمنى وزاد قال له الرب من فوق عرشه كل يا كل, كل يا ابن آدم fa'in fa'inna ibna Adam la yasbi' la yashba' berkata Salamah bin Subaib dengan dalurnya ya dari Ikrimah seorang tabi'in dia berkata Bainama rajulun mustalqin ala muthulihi ketika ada seseorang yang sedang terlentang di atas ranjangnya kasurnya fil jannah di di surga sana. Seseorang sedang ya terlentang menikmati kasur empuknya di surga. Faqala fi nafsi, orang ini pun berkata dalam hatinya, lam yuharrik syafatai. Dia tidak mengucapkan dengan gerak lidahnya, tidak, hanya dalam hatinya saja. Terbersit dalam hatinya keinginan. Lau anna Allah ya'dan li la zara'tu fil jannah. Andai kata aku diizinkan, aku akan bercocok tanam di surga. Subhanallah. Di dunia dia bertani, Masuk surga ingin bertani. <laughs> Kalau Allah izinkan aku inginlah cocok tanam di surga ini. Belum diucapkan lagi. Masih hanyalah merupakan bisikan hati. Ya. Falam ya'lam illa wal malaikatu ala abwabil jannatihi qabidina ala akufihim. Tiba-tiba datanglah malaikat-malaikat di hadapannya. Ya, di hadapan pintu surganya berkata malaikat salamun alaik. Dia pun duduk di atas ranjangnya, sebelumnya dia tidur terlentang. Maka berkatalah malaikat, yaqulu laka rabbuka tamannaita syai'an. Tuhanmu telah memberitakan kepada kami, engkau dalam hatimu ingin sesuatu. Qad alimtahu dan engkau pun mengetahui apa keinginan tersebut. Laqad ba'atha ma'ana hadzal badr. Dan sekarang Allah utus kami mengirimkan kepadamu nih benih. <laughs> yaqulu ubdur. Yaqulaka Tuhan mengatakan kepadamu, nah, semailah benih ini. Fa'al kayamin wasimalan maka dia semarlah benih tersebut ke kanan, ke kiri, ke hadapannya. Seketika disemai, tumbuh menjadi banyak langsung panen. Amsal jibal, bagikan gunung banyaknya buahnya. Alamakana taman nawazat sebagaimana dia bayangkan bahkan lebih daripada apa yang dia bayangkan Maka berkatalah rab dari atas arasnya. Ini syahidnya kata Ikrimah dari atas arasnya makanlah wahai anak Adam sesungguhnya Adam ketika di surga tidak akan pernah merasakan kenyang ya kalau sudah kenyang udah tak pernah lagi kita selera makan habis kenikmatan itu ketika kenyang di surga tak akan ada lagi kenyang mau makan makan terus <laughs> subhanallah tak ada sila kekenyangan mencret mencret tak ada di surga ya ini perkataan Ikrimah sebagai ilmu bagi kita bahwasanya perkataan Allah di atas itu yang mengatakannya Allah sendiri nabinya para sahabatnya para tabiin kau imani perkataan orang datang belakangan subhanallah ya memviralkan dialog tak layak mengimani Allah terus tiga malam hanya orang wahabi yang mengimani karena akalnya tak dipakai Uzubillah bin dalik. Yang mengatakan itu Allah. Yang mengatakan itu Rasulullah. Ya, dengan akal yang menganggap Allah seperti makhluk. Kalau Allah turun sepertiga malam, malam itu berbeda-beda. Berarti Allah tak turun, tak naik-naik, turun terus. La ilaha illallah. Dikiranya Allah sama dengan dirinya. Sama dengan makhluk. Allah musta'an. Wa sallallahu wa sallam Muhammad.